بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثامن بسم الله Bismillahirrahmanirrahim Hadis yang ke-8 dari pembahasan Qiyam Ramadan قال وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الخمسة غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu aku berkata ya Rasulullah أرأيت in alimtu ayya laylatin lailatul qadri kata Aisyah radhiyallahu anha aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW kabarilah padaku seandainya aku mengetahui malam lailatul qadar ma aku lufiya maka apakah yang seharusnya aku ucapkan pada malam tersebut maka beliau berkata Nabi katakan kuli Allahumma innaka afun maka katakanlah wahai Aisyah Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha penerima taubat, tuhibbul afwah, dan engkau mencintai senang kepada orang yang bertaubat, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh lima imam uh, ahlul hadis kecuali Abu Daud dan hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim. هذا الحديث من حيث الإسناد هو من طريق عبد الله ابن بريدة an Aisyah walam yasma' minha. Dari hadis ini dari tinjau dari sisi sanad datang dari jalannya Abdullah bin Buraidah an Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah sementara Abdullah bin Yazid ini nah Abdullah bin Buraidah ini tidak mendengarkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Lakin qad taba'a Abdullah akhuhu Sulaiman. Akan tetapi hadis ini ada mutaba'anya yaitu saudaranya Abdullah yang bernama Sulaiman telah juga meriwayatkan hadis ini. فهو يرتقي للحجية إن شاء الله تعالى. Sehingga hadis ini akan naik derajatnya menjadi hadis yang dapat dipakai untuk berhujjah إن شاء الله تعالى. وأيضا يحسنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى. Demikian pula hadis ini telah dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih. وعلى صحة هذا الحديث فعندئذ يستحب لكل مسلم ولكل مسلمة مناجاة الله جل وعلا بهذا الدعاء Maka jika demikian hadis ini jika telah sahih maka dianjurkan sebagaimana dalam hadis ini untuk setiap kaum muslimin dan muslimah untuk mengucapkan doa yang terdapat dalam hadis tadi. لا سيما في الوتر من العشر الأواخر Terlebih lagi pada malam-malam yang ganjil dari 10 terakhir pada bulan Ramadan. سؤال الله جل وعلا بالعفو والعافية يشمل خيرا كثيرا Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala naam keselamatan terdapat di dalamnya naam kebaikan yang banyak. فالشر الماضي يزول بالعفو Kejahatan yang telah lalu itu akan terhapuskan dengan permohonan maaf. والشر الحاضر يزول بالعافية Demikian pula kejahatan yang turun atau melanda saat tersebut pun akan hilang dengan memohon keselamatan. وأيضا المستقبل بالمعافاة Demikian pula naam hal-hal yang akan datang dengan kita memohon perlindungan supaya kita dilindungi dari perkara tersebut. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن الشخص يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى في الليالي الأخيرة من رمضان Juga kita bisa mengambil faedah dari hadis ini akan dianjurkannya untuk memperbanyak doa pada 10-10 terakhir dari bulan Ramadan. يدعو بهذا الحديث وبغيره رجاء الاستجابة Naam, dia dapat berdoa dengan hadis atau dengan doa yang terdapat dalam hadis ini atau doa-doa yang lainnya dengan harapan doa tersebut akan dikabulkan. Al-hadithu al-akhir. Hadis yang terakhir dari pembahasan kitab ini. Qala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى متفق عليه Dari hadisnya Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Janganlah kalian bersungguh-sungguh dalam mengarahkan kendaraan-kendaraan kalian, tunggangan-tunggangan kalian kecuali pada tiga masjid. Masjidil Haram, kemudian masjidku ini Masjid Nabawi, demikian pula Masjidil Aqsa muttafaqun alaih. في هذا الحديث تحريم شد الرحال أي تحريم السفر إلى مكان من أجل الصلاة والعبادة إلا إلى ثلاثة مساجد Dalam hadis ini terdapat di dalamnya menunjukkan haramnya seseorang untuk melakukan syaddur rihal yaitu dengan bersungguh-sungguh mengupayakan ya untuk mendatangi masjid-masjid ya ke tempat-tempat yang jauh untuk sekedar melakukan satu ibadah atau seperti sholat kecuali enam pada tiga masjid ini. المسجد الأول هو المسجد الحرام Masjid yang pertama adalah Masjidul Haram. والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد Nah, dan salat di Masjidil Haram perbandingannya adalah enam seratus ribu kali dibanding di tempat-tempat yang lain. ولذلك شرع الله جل وعلا لنا أن نشد أن نشد الرحلة وأن نسافر إلى هذا المسجد من أجل الصلاة والعبادة Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi kita untuk mengerahkan kemampuan kita, mengarahkan kendaraan-kendaraan kita ke tempat atau ke Masjidil Haram tersebut. فهو مسجد مبارك واجر الصلاة فيه كثيرة Karena masjid ini adalah masjid yang penuh dengan keberkahan dan mendap- dan juga salat di masjid tersebut terdapat dalamnya pahala yang sangat banyak. المسجد الثاني مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Masjid yang kedua adalah masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام Dan salat di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah sallam, perbandingannya dibanding di tempat-tempat yang lain kecuali Masjidil Haram adalah enam seribu kali. فشرع الله جل وعلا لنا أن نشد الرحلة وأن نسافر إلى المسجد النبوي من أجل الصلاة والعبادة Maka Rasulullah SAW mensyariatkan bagi kita untuk melakukan syaddur rihal. Naam ke Masjid Nabawi tersebut dalam rangka untuk melakukan salat di tempat tersebut dan melakukan ibadah-ibadah lainnya. المسجد الثالث هو المسجد الأقصى Masjid yang ketiga adalah Masjidul Aqsa. فيشرع شد الرحل والسفر ila masjid al-Aqsa min ajli salati wal ibadah. Maka disyariatkan untuk melakukan mengupayakan perjalanan ke sana Naam untuk melakukan salat dan melakukan ibadah di Masjid Al Aqsa tersebut. Al Masjid Al Haram di Makkah. Al Haram itu tempatnya di Makkah. Wal Masjidun Nabawi bil Madinah. Dan Masjid Nabawi tempatnya di Madinah. Wal Masjidul Aqsa fi bilad Syam, Filistin. Dan Masjid Al-Aqsa adalah di negeri Syam, di negeri Palestina. فلا يجوز ولا يشرع أن نشد الرحلة وأن نسافر من أجل الصلاة والعبادة إلى غير هذه الثلاثة المساجد Maka tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk mengupayakan satu perjalanan dengan bersungguh-sungguh ke tempat tersebut kecuali kepada tiga masjid ini dalam rangka melakukan ibadah atau melakukan sholat. لماذا ذكر المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث بعد حديث الاعتكاف Mengapa Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini dalam pembahasan kitab i'tikaf ini? Liyushira ila masalatin wahiyya la tashudda ar-rahla wa tusafir إلى مسجد معين من أجل الصلاة والاعتكاف إلا أن يكون إلى هذه الثلاثة المساجد Beliau mengisyaratkan, menyebutkan bahwasanya janganlah ada di antara kita untuk melakukan, mengupayakan bers- bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu perjalanan yang jauh dengan tujuan untuk beriktikaf kecuali kepada tiga masjid ini. إذا كان شد الرحل من أجل الصلاة في مسجد غير هذه المساجد الثلاثة محرم فكيف بشد الرحل والسفر ila ba'd al-qibab wal qubur. Jika kata beliau, "Naam, tidak diperkenankan dan diharamkan seseorang mengupayakan bersungguh-sungguh dalam melakukan perjalanan yang jauh, mendatangi masjid-masjid dengan niat melakukan ibadah atau sholat, tidak diperkenankan kecuali kepada tiga masjid tadi, maka apatah lagi tentunya naam mengupayakan dan mengerahkan tenaga, demikian pula harta dan seterusnya untuk mendatangi kuburan-kuburan atau kubah-kubah tentunya ini tentunya lebih terlarang lagi. لا شك أن السفر من أجل بعض القباب وإلى بعض القبور زيارة أن هذا من الغلو dan tidak diragukan lagi bahwasanya melakukan syaddur rihal mengupayakan nam mengerahkan segala tenaga dan kemampuan untuk mendatangi kubah-kubah tertentu atau kuburan-kuburan tertentu ini adalah di antara perbuatan-perbuatan yang melampaui batas itu perbuatan gulu dan juga di dalamnya terdapat syaddur rihal yang yang diharamkan naam sesuai dalam hadis tersebut dan boleh jadi itu adalah wasilah adalah naam pengantar kepada perbuatan syirik وهنالك أيضا من الناس وبعض الطوائف من تتجه مسافرة تشد الرحلة في يوم معين من السنة من أجل زيارة قبة من القباب. Dan di di sana ada beberapa orang atau kelompok-kelompok tertentu yang melakukan perjalanan-perjalanan khusus pada hari-hari tertentu untuk mendatangi kubah-kubah atau kuburan-kuburan. وهذه الزيارة زيارة بدعية وقد تصل ila ziyarat syirkiyah dan tidak diragukan lagi bahwasanya ziarah seperti ini adalah ziarah yang merupakan ziarah-ziarah bid'ah bahkan boleh jadi akan sampai kepada na'am kepada tingkatan syirik وقد يحصل ايضا بها انواع من الشرك كالطواف حول القبر او التمسح به او دعاء الميت dan boleh jadi akan terjadi pada ziarah bid'ah tersebut nah beberapa nah bentuk-bentuk kesyirikan lainnya di antaranya adalah dengan tawaf di kubah tersebut atau dengan mengusap-ngusap yaitu mengusap-ngusap kuburan tersebut atau berdoa dan nah meminta kepada orang yang telah meninggal tersebut di kuburan tersebut فلا يجوز شد الرحل من أجل زيارة القبور ولو كانت قبور الأنبياء أو قبور الصالحين maka tidak diperkenankan dalam syariat kita untuk melakukan syaddur rihal untuk mengupayakan ya mengerahkan kemampuan untuk melakukan ya ziarah kuburan tahap tertentu walaupun itu kuburannya para anbiya dan kuburannya orang-orang yang soleh. ولذلك من أراد أن يزور قبر محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإنه لا يتعمد شد الرحل والسفر والانطلاق من بلده من أجل الزيارة كلا oleh karena itu tidak diperkenankan bagi seseorang dengan seganya dengan berniat dia jauh nam meninggalkan negerinya dengan tujuan hanya sekedar nam menziarahi kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalla sekali-sekali tidak boleh. وإنما يقصد الزيارة للمسجد النبوي hanya yang dia maksudkan yang dia niatkan adalah berniat dan memaksudkan menziarahi masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فيكون قصده في انطلاقه الزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي هو أحد المساجد الثلاثة maka hendaknya yang mendorongnya, yang mendorong untuk pergi adalah hanya sekedar dan memaksudkan menziarahi masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu di antara masjid-masjid yang mulia tersebut. فإذا وصل إلى المدينة شرع له أن يزور مسجد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Dan jika dia telah sampai di Madinah, telah sampai di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka pada saat itulah disyariatkan baginya dan boleh baginya untuk menziarahi kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. min al-akhtai aidan wa من الأخطاء أيضا ومن الأمور التي يقع فيها بعض العوام أنه إذا أراد السفر عمرة قال سأسافر لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام Di antara kekeliruan yang biasa dilakukan oleh sebagian orang-orang awam ketika seseorang hendak melakukan umrah ya maka dia mengatakan aku akan menziarahi kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وهذا الأمر غير مشروع بل ينبغي أن تكون زيارته إلى المدينة من أجل مسجد النبي لا من أجل قبر النبي dan hal ini tidaklah sepantasnya dia lakukan bahkan yang dia lakukan adalah dia memaksudkan, dia niatkan untuk mendatangi, menziarahi masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ثم بعد ذلك يزور قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. Kemudian setelah itu, setelah dia menziarahi masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ia mau maka boleh baginya untuk menziarahi kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. إذا فالزيارة إلى المدينة مقصودة من أجل المسجد وزيارة قبر النبي إنما هو تبع بعد الوصول إلى المدينة maka jika demikian maksud dari mengunjungi Madinah Madinahnya Rasulullah adalah masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adapun menziarahi kuburannya Rasulullah adalah merupakan yani, pengikutan atau mengikut ya setelah kita menziarahi masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبهذا بارك الله فيكم فرغنا من كتاب الصيام من بلوغ المرام فنسأل من الله جل وعلا أن يكون هذا في ميزان الحسنات Maka dengan demikian berarti kita telah menyelesaikan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram yaitu dari kitab Usyam demikian pula Qiyam Ramadan dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang telah kita lakukan ini Allah jadikan sebagai hal-hal yang akan Allah jadikan sebagai hal-hal yang akan memberatkan kebaikan kita nanti di timbangan ya pada hari kiamat nanti. وهنا بارك الله فيكم بعض الأسئلة نجيب عما تيسر منها Dan di sini ada beberapa soal-soal pertanyaan dan kami akan menjawabnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. يقول السائل في سؤاله هل صاحب الكبائر مخلد في نار جهنم Berkata seorang penanya, apakah orang yang melakukan dosa-dosa besar dikekalkan di dalam neraka? الجواب الكبائر التي هي دون الشرك الأكبر صاحبها لا يخلد في نار جهنم Jawabannya kata beliau, jika dosa-dosa besar tersebut Naam adalah merupakan dosa kesyirikan Toib. Ji- Naam. Jawabannya kata beliau jika dosa-dosa besar tersebut tidak sampai kepada hukum, tidak sampai kepada tingkatan syirik, maka pelakunya tidaklah dikekalkan dalam neraka. هذا إذا دخل إلى نار جهنم Ini ji- kata beliau jika dia memang dimasukkan ke dalam neraka jahanam. معتقد أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة إلى مشيئة الله عز وجل Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya orang-orang yang meninggal di atas dosa-dosa besar dan tidak sampai kepada tingkatan syirik adalah mereka adalah dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. فإن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم لا يخلد في نار جهنم Nah, Jika Allah menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya dan jika Allah menghendaki pula Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan dia tidak akan dikekalkan di dalam neraka tersebut. Qala Allah azza wa jalla, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang mempersekutukannya wa yaghfiru ma duna dzalika liman dan akan mengampuni dosa selainnya eh, dosa selain dari syirik bagi yang dikehendakinya yasalu fa yaqul hal yajuz an atluba ba'd rizqi fil lail sebagian toib ada yang bertanya apakah boleh eh, baginya untuk mencari rezeki di waktu malam الجواب الليل من أجل الراحة والنوم والسكون Malam hari itu adalah tujuannya untuk tempat beristirahat dan untuk tempat menenangkan diri. وطلب المعيشة يكون في النهار Sementara mencari naam mencari kehidupan, mencari perbekalan hidup adalah itu dilakukan di siang hari. فإذا حاول طلب المعيشة في الليل مثلا أدى ذلك إلى إرهاق شديد في جسمه Dan jika dia senantiasa berusaha memaksa dirinya untuk mencari rezeki di malam hari, itu akan menyebabkan dirinya akan menjadi lemah. ونوم النهار لا يغني ولا يعوض نوم الليل Sementara nah, tidur di waktu siang tidak mencukupi, naam tidak akan bisa akan menggantikan tidur di waktu malam. ولذلك ننصح أن يكون طلب معيشته في النهار وأن يجعل الليل للنوم Dan kami nasihatkan agar mereka mencari rezeki di siang hari dan menjadikan waktu banyak malamnya sebagai tempat dan waktu beristirahatnya. لكنه إذا طلب رزقا أو معيشة في الليل من حيث الجواز ليس عندنا دليل على التحريم Tetapi jika orang tersebut mencari rezeki di malam hari, maka kata beliau kami tidak memiliki dalil untuk mengharamkannya. يسأل السائل فيقول ما حكم سفر المرأة بغير محرم Ada yang bertanya, apa hukum bagi seorang wanita yang safar tanpa mahram? <clears throat> سفر المرأة بغير محرم حرام لا يجوز Safarnya seorang wanita, bepergiannya seorang wanita nah, nah, tanpa ada mahram tidak diperbolehkan. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم Rasulullah SAW bersabda sebagaimana dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, beliau berkata bahwasanya tidak halal bagi seorang wanita yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat melakukan perjalanan jauh kecuali harus disertai dengan mahram. وسواء كان السفر بالطائرة أو بالباخرة أو بالسيارة أو بالسيارة والقطار فكله محرم Sama saja dia bepergian jauh dengan pesawat atau dengan kapal laut atau dengan mobil atau kereta api semuanya diharamkan. وسواء كان السفر يحتاج إلى وقت طويل أو إلى دقائق على الطائرة فكله محرم Sama saja perjalanan tersebut yang dilakukan dengan perjalanan dengan pesawat berjam-jam atau hanya beberapa menit semuanya diharamkan. فالمؤمنة ممتثلة لشرع الله جل وعلا وإيمانها يدعوها ألا تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم Maka seorang wanita yang beriman adalah dia siap untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keimanannya akan mengajak dia untuk tidak melakukan perjalanan safar kecuali disertai dengan mahramnya. يسأل السائل هنا فيقول ما هي موجبات الغسل Di sini ada yang bertanya apakah naam uh, syarat-syarat wajib bagi orang yang hendak melakukan mandi. يريد ما هي الأشياء والأسباب التي توجب على المسلم أن يغتسل وتفرض عليه atau taj'alu alaihi fariidhat al-ightisal. Naam, si penanya menginginkan dari pertanyaan tadi bahwasanya naam uh, apa nama? Taib. Dia menginginkan hal-hal yakni hal-hal penyebab penyebabnya seseorang diwajibkannya dia mandi. Al-jawab hunalika umurun minha al-jima' Jawabannya ada beberapa hal seseorang diwajibkan mandi di antaranya dengan melakukan hubungan jima, hubungan suami istri. فإذا جامع الرجل زوجته فقد وجب عليهما الغسل Jika seorang lelaki suami telah melakukan hubungan suami istri, maka sungguh dia telah wajib mandi. ولا يشترط في هذا الجماع الإنزال أن يخرج الماء الذي فيه Dan tidaklah dipersyaratkan akan wajibnya mandi ini Naam keluarnya spermanya. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, "Idza iltaqa al-khitanan faqad wajaba al-ghusl." Karena Rasulullah SAW telah bersabda, jika dua bekas khitanan telah saling bertemu maka telah wajib mandi. Wa aidan al-ihtilam. Yang kedua di antara hal yang akan mewajibkan mandi adalah adanya mimpi basah. إذا نام الرجل فاحتلم وهكذا المرأة ثم رأيا الماء faqad wajib al-ghusl. Jika seorang lelaki atau wanita naam tidur kemudian dia bermimpi keluar dan keluar spermanya dan dia melihat ya ada air tersebut maka keduanya harus mandi. فقد ذكرت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام أن هل على المرأة غسل إن هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء Dan seorang wanita telah menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah seorang wanita diwajibkan dia mandi jika dia melihat sesuatu di dalam tidurnya? Maka Nabi menjawab, iya, ia wajib mandi jika dia telah melihat air tersebut. Itu maksudnya air sperma. أما إذا احتلم الرجل ورأى أنه يتزوج مثلا أو أنه يجامع أهله في منامه ثم استيقظ فلم يرى بللا ولا أثر الماء فلا يجب عليه الغسل العبرة برؤية الماء ووجوده Dan jika seseorang bermimpi bahwasanya dia melakukan hubungan suami istri, naam, kemudian ternyata setelah naam dia bangun dia tidak melihat sesuatu bekas-bekas dari air mani tersebut tidak melihat adanya ada sesuatu yang basah ya, pada dirinya maka tidak ada keharusan untuk mandi. وأيضا من موجبات انقطاع دم الحيض والنفاس فإذا انقطع دم الحيض والنفاس فيجب على المرأة أن تغتسل وتصلي Demikian pula di antara hal yang mewajibkan mandi adalah berakhirnya masa haid dan nifasnya seorang wanita. Jika seorang wanita telah berakhir masa haid dan nifasnya maka wajib dia untuk segera mandi. وأيضا إذا أسلم الرجل وهكذا المرأة فعندئذ الراجح من أقوال أهل العلم أنه يغتسل Dan juga demikian pula hal-hal yang mewajibkan mandi jika seorang laki-laki atau wanita masuk Islam, maka yang kuat di antara pendapat para ulama adalah keduanya harus mandi. وأيضا إذا اتجه الرجل من أجل الجمعة فعندئذ الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه الاغتسال Demikian pula jika seseorang hendak mendatangi sholat Jumat, maka yang kuat di antara para pendapat para ulama adalah dia diharuskan mandi sebelum berangkat melakukan sholat Jumat. يسأل أسئلة ومنها بارك الله فيكم يقول كم عدد الرسل Di sini ada penanya mempertanyakan beberapa soal-soal, pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, berapa jumlah para rasul? الجواب عدد الأنبياء والمرسلين لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى Jawabannya bahwasanya jumlah para nabi dan rasul tidak ada yang mengetahui jumlahnya secara persis kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. قال الله جل وعلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya bahwasanya di antara mereka para nabi dan rasul ada yang telah kami kisahkan kepadamu dan di antara mereka ada pula yang kami belum sebutkan dan belum mengisahkannya kepada engkau. لكن عدد الذين ذكرهم الله جل وعلا وقص علينا أسماءهم في كتابه الكريم خمسة وعشرون tetapi Nah jumlah Nabi dan Rasul yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita dalam Al-Quran jumlahnya sebanyak 25 orang. 18 في صورة الأنعام وسبعة في صور أخرى 18 nabi dan rasul telah disebutkan dalam surah Al-An'am dan 7 di surah-surah yang lainnya. يسأل فيقول كيف ندعو أهالينا من الذين لا يعرفون as-sunnah. Di sini ada penanya, bagaimana kami mengajak mendakwai saudara-saudara kami atau keluarga kami yang belum mengenal sunnah? Ad-da'watu tahtaju ila rifqin walin. Dakwah itu membutuhkan kelemah lembutan. Wa ma'al ahli ila adabin wa ihtiram. apalagi bersama dengan para keluarga harus disertai dengan naam adab dan pengemuliaan kepada mereka wa aidan ila idahin wa tabiyin Demikian pula membutuhkan penjelasan. Fa inda idin yuwaddihu wa yubayyin hadi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma'a dhalika al-adabi al-jam wa birrifqi wal-lin. Dengan demikian, ketika itu ketika dia mengajak mendakwai keluarganya tersebut, maka hendaknya dia mendakwai mereka dengan adab-adab dan dengan penuh kelembutan yastamirru ala hadha hal wa yudawam dan hendaknya dia terus menerus nah dan terus menerus dan tidak terputus untuk mendakwai mereka dengan cara seperti tadi yad'u Allah subhanahu wa ta'ala wa la yadjar wa la yas'am demikian pula hendaknya dia meminta dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Nah, mereka mendapatkan petunjuk dan hendaknya dia tidak pernah merasa jenuh يسأل عن التحرك في الجمعة أي أثناء الخطبة Si penanya bertanya tentang bergerak-gerak pada hari Jumat, eh, maksudnya dalam ketika dia melaksanakan sholat Jumat. يجب taharruk atau tahalluk? Taharruk, gerak-gerak. Nah. Toib, dengan khutbah. التحرك أثناء الخطبة والانشغال حرام لا يجوز Nah, banyak bergerak dan banyak menyebutkan diri di pertengahan naam khutbah tidak diperbolehkan. والواجب على من حضر الخطبة أن يكون في سكون وفي إنصات واستماع. Dan yang wajib bagi mereka yang menghadiri khutbah Jumat adalah dalam keadaan tenang dan wajib baginya untuk mendengarkan khutbah tersebut. ولا يحرك يده ولا ينشغل بشيء إلا لما تدعو إليه الضرورة dan jangan dia banyak menggerakkan tangannya dan tidak menyibukkan diri dengan perbuatan-perbuatan kecuali ya naam kecuali darurat فقد نهانا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نحرك الحصى أثناء الخطبة karena sungguh Nabi SAW telah melarang seseorang atau melarang kita untuk menggerak-gerakkan kerikil atau batu-batu kecil ke sementara khutbah berlangsung. وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن من حرك الحصى فقد لغى dan Nabi Sallam telah mengabarkan kepada kita bahwa siapa yang menggerak-gerakkan batu-batu atau kerikil maka sungguh dia telah berbuat sesuatu yang sia-sia. إذن التحرك والانشغال في خطبة الجمعة لغير حاجة حرام لا يجوز. Jika demikian, banyak bergerak dan menyebutkan diri di pertengahan khutbah adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan. وأيضا التكلم مع صاحبك وأخيك ولو كان في العلم أثناء الخطبة حرام لا يجوز. Demikian pula berbicara kepada saudaramu walaupun itu berkenaan dengan pembicaraan yang berkaitan dengan masalah ilmu tidak diperbolehkan dan diharamkan. فقد جاء في الحديث الصحيح أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل أبي بن كعب عن آية من كتاب الله أثناء خطبة رسول الله عليه الصلاة والسلام Sungguh telah datang dalam hadis yang sahih. Sesungguhnya Abu Dzar radhiyallahu anhu telah mempertanyakan kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang enam satu ayat dari Al-Qur'an. Falamma qara'a an-nabiy فلما قرأ khutbah ayatan qala Abu قال li Ubay mata unzilat hadhihi al-ayah? Ketika Nabi SAW membacakan satu ayat, maka Abu Dar pun bertanya, Nah, sejak kapan ayat ini diturunkan? Falam yujibhu Ubayyun. Maka Ubay pun tidak menjawab pertanyaan tersebut. Falamma faragha Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala Abu Dharr li Ubay, "Ma mana'aka an la tujibani?" Ketika Nabi sallallahu telah selesai khutbah, maka Abu Dharr radhiyallahu berkata kepada Ubay, apa yang menghalangi engkau untuk tidak menjawab pertanyaanku? Faqala Ubayyun, "Laisa laka min jum'atika syai'." Maka Ubay pun radhiyallahu berkata, engkau tidak mendapatkan pahala Jumat sedikit pun. Ai li'annahu sa'alahu wa takallama fil khutbah. Karena beliau telah bertanya dan berbicara di pertengahan khutbah. فذهب أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره maka Abu Dhar pun datang menjumpai Nabi sallam dan Abu Dhar mengabari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق أبي maka Nabi pun bersabda sungguh benar Ubay radhiyallahu anhu ولذلك يحذر الشخص إذا كان في خطبة الجمعة من الكلام أو التحرك لغير حاجة أو الانشغال عن سماع الخطيب Olehnya itu hendaknya seseorang berhati-hati untuk jangan banyak bergerak. Naam dan menyibukkan diri di pertengahan ketika dia sementara mendengarkan khutbahnya seorang khatib. يسأل بارك الله فيكم فيقول كم عدد المشايخ في دار الحديث بدماج Nah, seorang penanya berkata, berapa jumlah para masyayikh di Darul Hadis di Damaj? الجواب بالنسبة لعدد المشايخ الذين في دار الحديث بدماج فكثير Nah, kata beliau, jumlah para masyaikh yang ada di Darul Hadis di Damat itu sangat banyak. وذلك أن الكثير منهم مشايخ في الفقه. Karena di antara mereka banyak dari mereka yang syaikh dalam bidang fikih. وأيضا الكثير منهم مشايخ أيضا في العقيدة والتوحيد. Demikian pula di antara mereka banyak yang masyayikh yang yang khusus dalam masalah tauhid dan akidah. وأيضا الكثير منهم مشايخ في اللغة والمصطلح. Demikian pula banyak di antara masyayikh di sana yang naam mengkhususkan dirinya tentang pembahasan masalah lugah, masalah bahasa dan mustalahul hadis. وأيضا الكثير منهم مشايخ في الأصول والتفسير juga di antara mereka ada yang masyayikh yang berkaitan dengan masalah usul fikih dan ilmu tafsir إذن هم كثير وليس إذن هم كثير وليس بعدد يسير jika demikian berarti jumlah mereka sangat banyak dan enam ومؤلفاتهم وأبحاثهم وتصنيفهم موجود منشور في العالم الإسلامي dan karangan-karangan mereka, kitab-kitab mereka itu menyebar di alam Islamiyah. Di negara-negara Islam di alam ini. وهكذا دار الحديث بدماج بفضل الله سبحانه وتعالى مملوءة بطلاب العلم الأقوياء. Demikian pula dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala di Darul Hadis yang ada di Damaj, Naam memiliki banyak para pelajar banyak banyak pelajar yang kuat-kuat dalam naam ah, dalam bidangnya masing-masing. Wa aidan bihuffaz kitabillah jalla Dan juga Darul Hadis Damaj dipenuhi dengan para penghafal Al-Qur'an. Falarubbama wajadta ibna at-tasi'ah yahfazu kitab Allah. Karena boleh jadi engkau akan dapatkan seorang anak yang masih berumur 9 tahun dia telah menghafalkan Al-Quran. ويحفظ كتاب عمدة الأحكام Demikian pula seorang anak yang berumur 9 tahun akan telah menghafalkan kitab Umdatul Ahkam. ويحفظ الأربعين النووية menghafal والأصول الثلاثة menghafalkan kitab Arba'in demikian pula kitab Al-Usulus Salasa. وهكذا من كان أكبر منه سنا ربما يحفظ رياض الصالحين Boleh jadi dan juga yang lebih dewasa dan yang lebih naam yang lebih di atas dari 9 tahun tadi kita akan jumpai ada yang menghafalkan kitab Riyadus Salihin. وربما يحفظ مع ذلك أيضا كتاب اللؤلؤ والمرجان Demikian pula di antara mereka ada yang menghafalkan kitab Lu'lu' wal Marjan, فيما اتفق عليه الشيخان yaitu hadis-hadis kitab yang memuat hadis-hadis yang muttafaqun alaihi Bukhari dan Muslim. وأيضا أكبر منه سنا ربما يحفظ صحيح الإمام البخاري Dan yang lebih dewasa daripada itu adalah kita akan jumpai ada yang menghafalkan Sahih Bukhari. وأيضا صحيح الإمام مسلم Demikian pula kitab Sahih Muslim. وأيضا الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين Demikian pula kitab As-Sahihul Mustad mimma laysa fi sahihain. وأيضا أكبر منه سنا يحفظ الألفيات في الفنون Demikian pula yang lebih tua daripada itu kita akan jumpa ada yang menghafal kitab-kitab alfiyah yaitu bait-bait syair yang jumlahnya seribu bait dari berbagai macam bentuk disiplin ilmu. فمنهم من هو يحفظ ألفية ابن مالك في اللغة Di antara mereka ada yang menghafalkan Alfiyah Ibnu Malik dalam bidang bahasa. وأيضا ألفية العراقي أو السيوطي أيضا في المصطلح Demikian pula kita akan jumpai mereka yang menghafalkan Alfiyah As-Suyuti atau Alfiyah Al-Iraqi dalam bidang ilmu mustalahul hadis. وهكذا الحفظ لكثير من المتون والمنظومات في العلم Demikian pula banyak kita akan jumpai di sana para santri, para penuntut ilmu yang menghafalkan matan-matan ilmu demikian pula matan-matan syair-syair. وهكذا تجد العديد منهم له فترة طويلة في طلب العلم. Dan demikian pula kita akan jumpai beberapa orang yang telah lama naam menuntut ilmu. ربما وصل إلى عشر إلى خمسة عشر سنة أو أكثر. Kita akan jumpai ada di antara mereka yang telah duduk selama 10 tahun, bahkan 15 tahun bahkan lebih daripada itu. بل ربما أن بعضهم تربى في دار الحديث بدماج Bahkan boleh jadi ada di antara mereka yang tumbuh dewasa. Nah, mendapatkan ilmu di Darul Hadis yang ada di Damaj. وبعضهم ربما شابت لحيته أو شاب رأسه وهو في دار الحديث بدماج Di antara mereka kita akan ada jumpai dia telah beruban di Darul Hadis di Damaj. ما تسمعه أيضا مما نحكيه في قسم الرجال أيضا يوجد في قسم النساء Apa yang telah kami sebutkan tadi pada bagian laki-laki itu pun kita akan jumpai di bagian naam ummahat wanita. فهذه دار مباركة ini adalah darul mubarakah pondok yang berberkah. Man Allah Jalla wa ala biha ala biladi al-Yaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada negeri Yaman. Wa nafa'a Allah Azza wa Jalla biha al-Islam wal muslimina. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan manfaat dengan darul hadis kepada negeri-negeri kaum muslimin. Wa amma الذي يدير هذه الدار المباركة بعد وفاة الشيخ الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى فهو شيخنا Adapun orang yang memegang kendali Darul Hadis yang ada di Damat sepeninggalan Al Imam Al Mujaddid ya Syekh kami yaitu Syekh Mukbil rahimahullah خليفة الإمام الوادعي العلامة المحدث الشيخ الفاضل يحيى ابن علي الحجوري adalah khalifah pengganti syekh kami Yahya al-Allama yang memiliki banyak ilmu Yahya ibnu Ali al-Hajuri hafizahullah taala نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وفي جهوده Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan padanya keberkahan dan juga pada usaha beliau. وقد كان حريصا غاية الحرص على حصول هذه الزيارة المباركة لهذه الوجوه الكريمة في بلاد إندونيسيا. Dan adalah beliau sangat naam sangat semangat dan sangat menginginkan naam perjalanan ziarah ini di tengah-tengah wajah-wajah yang ceria ini ke negeri Indonesia. وقد ذكرنا أنه يقرئ الجميع السلام Dan kami telah menyebutkan bahwasanya beliau menitip salam untuk seluruhnya dari beliau. وأما بالنسبة Nah. وأما بالنسبة لجهوده ومؤلفاته ومصنفاته فكثيرة جدا Adapun usaha beliau, karangan karangan beliau, tulisan-tulisan beliau, kitab-kitab beliau sangatlah banyak. وسواء كان هذا في مجال العقيدة أو في مجال الفقه أو في مجال علم الحديث Naam, sama saja baik itu di bidang akidah atau di bidang fikih atau di bidang ilmu hadis. وهكذا في مجال التحقيق والتدقيق Demikian pula tentang masalah naam mentahqiq suatu kitab وقد أعطاه الله جل وعلا بركة في وقته dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keberkahan pada waktunya. وقد وصفه الشيخ العلامة الوالد مقبل بن هادي الوادعي بأنه ناصح أمين Dan sungguh Allah Subha- dan sungguh Syekh Mukbil orang tua kita Syekh Mukbil rahimahullah telah mensifati Syekh Yahya hafizahullah taala sebagai seorang penasehat yang terpercaya. فهو ناصح ينصح المسلمين Beliau adalah seorang penasihat yang memberikan nasihat kepada kaum muslimin وهو أمين في نصيحته ليس عنده خيانة dan beliau adalah seorang yang terpercaya dalam memberikan nasihat dan bukan bu- beliau bukanlah seorang yang khianat dalam memberikan nasihat. هكذا يسهر ليله في خدمة السنة وفي تمجيد السنة والذب عنها Demikian pula beliau di malam hari menghabiskan waktunya untuk nah membela sunnah. وهذا حاله في نهاره أيضا Demikian pula inilah keadaan beliau di siang harinya. نسأل الله جل وعلا أن يحفظه وأن يبارك فيه Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Naam Allah menjaga beliau dan memberikan keberkahan padanya. وأن يحفظ هذه الدار العظيمة المباركة Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dar tersebut yaitu Darul Hadis yang agung tersebut. وأن يعظم خيرها ونفعها libuldani al Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menetapkan kebaikan tersebut dan kebaikan untuk seluruh kaum muslimin. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum insyaallah memberkahi kalian dan membalas kebaikan-kebaikan kalian.